Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, ini pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kita dalam bahasan perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan pada pertemuan telah lewat dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam buku ini ya sebelumnya tentang ini kelahiran Nabi, demikian juga masa kecil Nabi SAW sampai kemudian beliau pun ditunjuk sebagai Nabi <clears throat> ketika beliau di Gua Hira. Kemudian beliau pun hijrah, ya yang lebar kita sebutkan. Dan kita masih dalam peperangan-peperangan Nabi SAW. Sebenarnya sebutkan tentang ya perang Badar, perang Uhud. Masih kita di pasal Ghazwah Bani Quraidah, perang Bani Quraidah. Nah, di situ ada kisah yang terkenal ketika Nabi mengatakan jangan kalian sholat kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Yang benar adalah mereka para sahabat yang mereka sholat di mana? Di jalan. Ya, Nabi memerintahkan ini adalah untuk mereka menyegerakan. Bukan berarti ya boleh sholat asar nanti ya ketika matahari tenggelam di Bani Quraidah. Tidak, Jadi untuk mereka cepat-cepat. Kalau kemudian waktunya mau, mau habis ya sholat. Sholat di jalan. Kan demikian. Kemudian disebutkan bahwa Bani Quraidah itu adalah <clears throat> suku yang besar dari orang-orang Yahudi. Yang disebutkan peperangan Nabi SAW menghadapi orang Yahudi ada empat kali. Ya, pertama menghadapi Bani Kainuqa, yaitu orang Yahudi juga. Kemudian Bani Nadir yang kemudian turun di situ surat ya surat Al-Hasyr. Ya, sampai sebenarnya mengatakan surat Bani Nadir peperangan sampai terus terusir mereka orang-orang Bani Nadir. Kemudian juga perang Khaybar. Itu yang ketiga. Dan sekarang ini yang kita sedang bahas ini Bani, Bani Quraidah. Dan disebutkan orang Yahudi, ya orang Yahudi itu dulu datang ke Madinah asalnya itu ketika mereka berperang menghadapi orang Romawi. Sehingga mereka kalah dan terusir. Ya terusir sampai di Madinah dan mereka pandai dalam hal bercocok tanam. Ya, dari dulu memang orang Yahudi ini terusir ya mereka orang ahli, ahli khianat ya kalau dulu dibantai oleh orang-orang Nazi kan oleh Hitler itu dua juta lebih atau lebih banyak lagi dibantai orang-orang Yahudi karena mereka meyakini orang Yahudi ini nanti ingin menguasai dunia demikian juga disebutkan mereka pun akhirnya masuk ke Madinah ya dulu sebelum Nabi SAW, Nabi SAW hijrah ya setelah mereka kalah dari orang Romawi dan setelah itu datang orang-orang Yaman yaitu suku yang menjadi suku Aus dan Khazraj. Mereka lah yang kemudian mendominasi di Madinah. Dan mereka lah yang kemudian menjadi para sahabat Nabi. Orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj yang dikenal dengan suku Ansor, ya orang-orang Ansor, orang ahli Madinah. Dan di dalam Madinah sendiri tadi ada empat suku besar dari orang-orang Yahudi yang tadi kita sebutkan, yang Nabi memerangi mereka. Disebutkan ya di perang Bani Quraidah ini ya pada pertemuan Nabi Sallallahu Nabi SAW mengepung mereka selama khamsan wa ishrina laylah 25 hari dikepung asalnya mereka ya dulu berjanji dengan Nabi SAW untuk sama-sama di Madinah ya istilah kita ya eh, perjanjian bilateral kan demikian ternyata mereka berkhianat malah mereka membantu orang-orang Quraisy Qatafan dan yang lainnya ketika menyerang Nabi ketika perang Azab dikatakan Azab karena beberapa hizb kelompok-kelompok ada kelompok orang Quraisy, orang Qatafan dan orang-orang Yahudi yang di Madinah berkhianat menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu kemudian apa? Diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyerang orang-orang Bani Quraisy. Bahkan ketika Nabi selesai dari perang Ahzab langsung diperintahkan oleh malaikat Jibril. Ya, setelah lewat, apakah kamu wahai Muhammad Oh, ini beristirahat, meletakkan baju perangmu, sedangkan kami masih memakai baju perang. Pergilah ke Bani Quraidah. Kemudian Nabi pun menuju Bani Quraidah dan dikepung selama 25 hari. Kemudian kemarin kita sudah sebutkan ada tiga pilihan. Qala Rabbana ta'ala <clears throat> fa'abau alaihi wahidah Minhuna, Maka mereka kemudian menolak tiga pilihan yang disebutkan. Wa kana qad dakhala mahum fil hisn Huyai bin Ahtab. Dan adalah telah masuk bersama dengan orang Bani Quraidohnya yang dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fil hisn di dalam benteng mereka Khuyai bin Akhtab. Siapa ini? Ini kepala suku. Ya. Kepala sukunya Bani Nadir. Setelah diusir, dan ini adalah bapaknya Sofiyah bin Khuyai. Yang kemudian Nabi menikahinya. Kalah kan bapaknya, kemudian apa? Mati juga bapaknya ini, maka kemudian e, eh, Sofiyah ini menjadi istri Nabi sallallahu alaihi Maka masuk Khuyai bin Akhtab ini Hina insarafat Quraisy ketika orang Quraisy pergi, kalah. Dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikepung ini Nabi dikepung di Madinah ternyata apa? Ternyata mereka mendapatkan musim yang sangat dingin. Ya, telah lewat pembahasannya. Akhirnya mereka tunggang langgang pergi, dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Quraisy ini insarafat, ya mereka pergi dari Madinah, maka Huyai masuk ke Bani itu ini, di benteng mereka ini karena kana a'tahum ahdan bidzalik. Karena dia dulu memberikan perjanjian, ya, a'tahum. Dan dia memberikan kepada mereka Bani Quraidah janji. Bidzalik demikian itu. Hatta naqadul ahd sampai mereka membatalkan perjanjian. Wa ja'alu yasubuna Rasulullah. Dan mereka pun akhirnya mencerca Rasulullah saw. alaihi wasallam. Wismi'una ashabahu dalik dan menampakkan, memperdengarkan ya, demikian itu. Ya, di hadapan para sahabatnya. ya ini Huyai ini mencerca Nabi saw. Para Farada Rasulullah ayyukhatibahum. Maka Rasulullah ingin berbicara dengan Bani Quraidah. Ya, jadi Buya ini mengajak Bani Quraidah juga mencacah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi waktu itu ingin berbicara kepada mereka. Faqala lahu Ali, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan kepada Rasulullah, "La taqrub minhum ya Rasulullah. Jangan engkau mendekati mereka ya Rasulullah. Tidak perlu berbicara dengan mereka." Setelah dikepung selama 25 hari. Khosyata ayyusma minhum syai'an. Ini Ali takut untuk kemudian Nabi mendengar dari mereka sesuatu mencerca, Nabi dicerca, ya dijelek-jelekkan. Maka maka Nabi mengatakan, laukat ra'auni" Kalau mereka melihat aku, lam yaqulu syai'an. Mereka tidak akan mengucapkan sesuatu pun. Falamma ra'auhu ketika mereka ternyata benar. Ketika mereka Bani Quraidah melihat Nabi SAW lam yastati minum, ahadun tidak ada seorang pun dari mereka Ayat ayatakan lama bisa untuk berbicara sesuatu pun. Mereka sudah pasrah waktu itu. Nanti akhirnya akan dibunuh. Disebutkan dalam buku ini 600 orang dari Bani Quraidah dipenggal kepalanya semua yang sudah balik laki-lakinya. Semua bahasa Rasulullah SAW Abu Lubabah bin Abdul Mundir al Ausi. Kemudian Rasulullah mengutus Abu Lubabah bin Abdul Mundir al Ausi ya menunjuk dia untuk apa berbicara dengan orang Bani Quraidah wa kanu khulafa Aus dan dia termasuk halif yakni sekutunya suku Aus ya, suku yang besar yang ada di Madinah Falamma ra'ahu kamu ketika orang-orang Bani Quraidah ini yang dikepung ini melihat utusan Nabi Lubabah, Abu Lubabah, kamu mereka berdiri di wajih di hadapan dia, ya pun menangis. Rijalun wa nisa'um, laki-lakinya dan perempuan mereka. Sebenarnya kalau mereka masuk Islam selesai kan, tapi mereka keras kepala nggak mau masuk Islam. Mereka pada menangis. Wa qalu ya Abu mengatakan, "Ya Abu Lubabah, kaifa Bagaimana pendapatmu kami ini? silu ala hukmi Muhammad, apa kami turun terhadap hukumnya Muhammad?" yakni ikut Muhammad. Qala na'am, dia mengatakan iya. Fa asara biyadi ila halqi, dia mengisyaratkan ke tangannya kepada apa? Kepada lehernya. Ya ini anak anahu ya ini udah. Kalau nggak mau nanti disembelih kalian kan itu. teman nabi malah hadil kalimah min waktu Abu Lubabah ini akhirnya dia apa kecewa, sedih. Kenapa ngomong tadi? Ya mengucapkan kata ini di waktu itu juga. Maka Musliman karena dia tadi salah ngomong atau bagaimana, maka dia pun segera berdiri dengan cepat. Malam yarje ila Rasulullah dia tidak mau, ya malu mungkin tidak kembali kepada Rasulullah SAW hatta ja'a masjid Madinah sampai mendatangi Masjid Madinah. Jadi dia tidak mendatangi Nabi, tapi langsung menuju Masjid Nabawi. Para bata nafsu bisa ariatil masjid, langsung mengikat dirinya sendiri di di yakni tiangnya Masjid Nabawi. Langsung dia merasa menyesal. Wahala fala yahulhu dia bersumpah tidak akan melepasnya, melepaskannya. Ila Rasulullah kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskan. Biadi dengan tangannya. Wa anahu la ardo arda Bani Quraidah abadan dan dia tidak akan masuk negerinya Bani Quraidah selama-lamanya menyesal dia. Falamma balagha Rasulullah dzalik ketika sampai kepada Rasulullah kabar itu qala Nabi mengatakan da'uhu hatta yatuba alaih. Biarkan dia ya sampai Allah memberikan taubat kepadanya. Wa kana min amrihi dan adalah dari perkara dia ini tadi maka apa yang terjadi hatta tabu alaihi radhiyallahu sampai Allah menerima taubat dia. Sebutkan ini mursal sahih. Ada penguatnya. Tidak dibakas sanadnya di sini. <clears throat> Sama ina Bani Quraidah nasalu ala hukmi Rasulillah. Kemudian sesungguhnya Bani Quraidah mereka turun sesuai hukumnya Rasulullah SAW. <clears throat> Pak Aslama yang masuk Islam sedikit saja tapi. Pak Aslama Layla Ta'idin masuk Islam di malam itu juga. Salabah. <clears throat> Wa Usaid. Salabah demikian juga Usaid ibna Sa'yah. Dua orang ini. Dua anaknya Sa'yah. Wa Asad bin Ubaid. Demikian juga yang ketiga Asad bin Ubaid. Wahum nafar min bani Hadl. Mereka adalah sekelompok dari bani Hadl min bani Am Quraidoh dari anak keturunannya paman Quraidoh. Wan Nadir dan Nadir. Ini anak pamannya bani Quraidoh dan bani Nadir. Biasa di sana dulu di Yaman juga bani Uwair, bani Amr. Ini satu kampung ini anak keturunannya bani Uwair semua. Yang modelnya demikian. Ini tadi ya bani Quraidoh anaknya Quraidoh satu kampung semuanya. Dan nah, rumahnya pun tinggi-tinggi, besar-besar. Kadang-kadang satu rumah itu nanti anaknya semua di situ. Yang tingkat satu siapa, dua siapa, demikian. Summa ila Bani Quraidah. <clears throat> ya. Kemudian wa kharaja fi tilkal Amr bin Sa'ad al Qurodi Dan keluar di malam itu juga Amr bin Sa'ad bin Su'di al Qurodi. Ya. Pantola kalau dia pun berangkat, malam yu'lam aina Tidak diketahui di mana dia pergi. Wa kana qad aba ad-dukhul ma'hum naqdil ahad dan dia menolak untuk masuk bersama dengan mereka dalam membatalkan perjanjian. Walamma nazalu ala hukmihi sallallahu alaihi ketika mereka tunduk terhadap hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aus, maka berkata Aus, ya, suku besar yang ada di uh, Madinah ini yang dulu musyrik kemudian masuk Islam, ya Rasulullah wa Rasulullah karena ini adalah sekutunya Bani Quraidah. Ya, mereka melakukan perjanjian. Suku Aus ini sekutunya Bani Quraidah sehingga mereka pun mengatakan pada Rasulullah, Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mungkin kasihan. Ya, qad fa'alta fi Bani Qainuqa. Engkau telah melakukan kepada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini ya dia akhirnya dibebaskan, disuruh keluar. Ya, karena waktu itu eh, siapa Abdullah bin Ubay bin Salul, dia apa? Ya disebutkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang pemimpin yang munafik ini dan dia termasuk pemimpinnya Khosroj ya dia mengatakan kepada Nabi agar orang-orang Qainuqa itu dibiarkan keluar dari Madinah saja. Ya, demikian. Jadi waktu itu disebutkan <clears throat> bahwa mereka meminta orang Aus, "Wahai Rasulullah, biarkan mereka seperti Bani Qainuqa, biar pulang, biar pergi dari Madinah, jangan dibunuh." Kan demikian. Biarkan mereka bebas. Sebagaimana dulu Abdullah bin Ubay bin Salul yaitu munafik ini berhasil ya melakukan uh, apa perjanjian seperti itu. Jadi biarkan mereka untuk pergi wahai Rasulullah. <clears throat> Maka alimta sebagaimana kamu telah ketahui. Wahum khulafa ikhwatina al-khazrat. Mereka teman-teman kami, sekutu-sekutu kami dari suku khazrat demikian. Ya orang Aus mengatakan demikian. Baik Rasulullah biarkan mereka keluar saja, jangan dibunuh. Ya nanti disebutkan Nabi apa? Menyerahkan urusannya pada saat bin bin Mu'ad. Kan demikian. <clears throat> Wahulai mawalina, mereka ini adalah sekutu-sekutu kami, maula-maula kami, maksudnya sekutu. Faqala maka Nabi mengatakan, "Ala tardawna ayyahkum fihim rajulun minkum?" Apakah kalian ridho untuk menghukumi untuk mereka ini seseorang dari kalian? yakni seorang dari kalian ini saat bimuat pemimpin kalian. Kalau bala, iya. Kalau Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam fadaka ila saat bin Mu'ad. Itu aku serahkan kepada saat bin Mu'ad biar dia yang memutuskan. Karena dia ini pemimpin kalian. Ya demikian. Nanti akan disebutkan saat bin Muat ini memutuskan apa? Memutuskan untuk dipenggal saja kepala-kepala mereka. Sebagian orang mengatakan kenapa? Karena orang Yahudi itu dia kalau ada kesempatan itu melakukan pengkhianatan. Ya ditakutkan nanti mereka berkhianat bunuh saja. Kan demikian. Bahkan saat idzaka qad asabahu jarhun. Saat bin Muat ini di waktu itu dia telah terkena luka fi aklihi. Akhilihi. Akhilihi ini bagian di hasta ini, lengan ini. Tangan ini terluka. Yang di situ ada apa? Ada uh, urat, ya urat nadi kan itu. Terluka dia. Nanti beliau akhirnya meninggal. Dan ketika meninggal itu Ars Rahman, Ars yang Allah Subhanahu wa taala yang paling paling besar itu bergetar. Tidak pernah Ars itu bergetar kecuali ketika meninggalnya saat bin Muati. Ya. Ridho ya terhadap datangnya ruh dia ke langit. Maka kemudian Wakat daraba Rasulullah saw. alaihi Rasulullah telah membuat untuk saat ini kemah fil masjid di masjid. Untuk apa? Liyaudahu min korib agar manusia bisa menjenguk dia dari dekat. Kan sudah terluka dia. Fabasa ilaihi sallallahu alaihi Maka Rasulullah mengutus kepada dia faji abihi waqad wata'ulahu ala khimar. Maka didatangkan dengannya dan mereka telah meletakkan ya kain di situ. Wa ikhwatuhu minal aus haulahu muhitu nabi teman-teman dia dari suku Aus, ya dia kan kepala sukunya saat bin Muat ini. Ya, telah melingkupi dia, telah mengelilingi dia, menjenguk. Wahum yaqulun mereka mengatakan, membujuk saat "Ya Aba Amr, ya Aba Amr." Ya ini saat ini, "Asin fi mawalik, berbuatlah baiklah kepada sekutu kita, sekutumu. Jangan dibunuh." Ya. Falam aksaru alaih ketika banyak mereka memohon, paula maka berkatalah saat bin Muat Lakat an sekarang ini di saat untuk saat Allah ta'khuduhu fillahi laumatul laim untuk tidak ya mengambil dari celaan orang yang mencela karena jalan Allah Subhanahu wa Tidak memperdulikan celaan manusia kalau dia itu di jalan Allah Subhanahu Sekarang ini akan putuskan. Faraja rijalun min qaumi ila Bani Abdul Ashal. Maka kembali sekelompok dari kaumnya kepada Bani Abdul Ashal. Bani Awilahim, Bani Quraidah. Maka Bani maka mereka pun mengisyaratkan kepadanya Bani Quraisy Walamma dana min Rasulillah ya maka ketika mendekati Rasulullah SAW kala maka Nabi pun mengatakan ketika dekat ya kan Nabi mengatakan kumu ila sayyidikum berdilah kalian kepada pemimpin kalian Pakau ilal muslimun, maka kaum muslimin pun berdiri menghormati apa? saat bin Ini bukan berarti dalil boleh seorang berdiri ya ketika orang datang. Ya, bukan untuk kemudian melakukan syirikan enggak menghormati yang bentuk syirikan kan itu ini sebagai apa kehormatan biasa saja Wakalu maka mereka mengatakan ya saat wa saat katwalaka Rasulullah al hukma sesungguhnya Rasulullah telah menyerahkan kepada kamu hukum fi bani koridor, di bani koridor. Pakola kemudian saat mengatakan alaikum bidalik atas kalian berpegang dengan itu ahdullah wa misaku janji Allah dan perjanjiannya ya dan keputusannya asyanna al-hukma yakni keras hukumnya fi Bani Quraidah terhadap Bani Quraidah. Faqala maka saat mengulangi lagi alaikum bidzalik ahdullah misakum atas kalian janji Allah dan ketetapannya anal hukma fihim kama hakamtu apakah hukum sebagaimana aku putuskan qalu na'am mereka mengatakan iya qala wa ala man hahuna kemudian saat mengatakan lagi dan kepada yang di sana itu wa asyara ilan dan mengisar kepada pojok ala TV ya Rasulullah di situ ada Rasulullah SAW. Ya, ya ini juga seperti yang diinginkan oleh dia, yakni Rasulullah SAW. Wa wa al an Rasulillah izlan lahu. Oh, itu saat ya berpaling dari Rasulullah, Rasulullah SAW untuk memuliakan Nabi. Jadi waktu itu saat ya, saat bin Mu'ad ini dia tidak menghadapkan kepada Nabi untuk memuliakan Nabi. Wakala Rasulullah maka Rasul mengatakan, "Na'am, ya." <clears throat> Faqala saat maka saat mengatakan ini ahkum fihim sesungguhnya aku menghukumi untuk mereka. Nah ini keputusannya. Keputusan ditunggu-tunggu mereka. Dikira saat kemudian mengasihi dan sebagainya. Apa keputusannya? ayuk Ayyuktal tilatum untuk dibunuh orang-orang yang ahli perangnya. Ya ini sudah balik yang bisa berperang dibunuh semuanya. Laki-lakinya semuanya dibunuh. Wa tusba darorihum Demikian juga di tawan perempuan-perempuannya, anak-anaknya, ya yang kecil-kecil, perempuan-perempuannya, ya gadis-gadisnya itu ditawan. Sedangkan yang besar-besar sudah balik dibunuh. <coughs> ini ini keputusan apa? saat bin Mu'ad. Wakala Rasulullah maka Rasulullah SAW mengatakan Lakat haram tabihim bihukmillah. Engkau telah menghukum di dalam mereka itu dengan hukum Allah min fok sab'ah arqaah. Di atas tujuh arqaah. Sebutkan yaitu langit dari rokwi yang demikian. Telah diputuskan hukum di atas langit. Ya, lafad ini doib, tapi kisahnya benar suami. <coughs> ya demikian. Fa'amara Rasulullah, maka Rasulullah SAW merintahkan ayyuktal untuk dibunuh. Man ambata minhum, minhum, orang yang telah tumbuh. Tumbuh apa? Ya bulu kemaluannya. Ya di antara ciri-ciri orang itu sudah balik, ya kan mungkin tidak ketahui kapan lahirnya kamu kan tidak diketahui. Diketahui dengan apa? Sudah tumbuh bulu kemaluannya belum? Ya. Waman lam yakun ambata Yang belum tumbuh bulu, bulu kemaluannya berarti belum balik, belum 15 tahun, belum 16, dibiarkan. Fadaraba anaqahum fi honadik, maka dipukul leher mereka ini dipenggal. Leher-leher mereka fi honadik di parit-parit Kufirat yang digali di Yusuf Madinah di sumur di pasarnya Madinah al hari ini. Jadi dulu ada pasar di Madinah, digali situ parit, dibunuh kemudian dimasukkan di situ. Bahkan umabaina situ mi'ah Sitimiah ila samimiah. Mereka ini sekitar 600 sampai 700 orang yang dibunuh. Sebagian menyebutkan ini kisah tidak benar kan demikian. Tapi inilah yang kita ketahui. Nah, sebagian mengatakan bagaimana Nabi SAW kejam dan sebagainya membunuh orang dan sebagainya. Tapi sebagian menyebutkan bahwa orang Yahudi itu ahli khianat. Pokoknya dia khianat, ya. Ahli khianat dia. Sehingga Nabi memutuskan sebagaimana yang menyarankan pada saat bin Mu'ad. <coughs> Wakil Ismail mengatakan, Mabain baina mi'ah ila saman mi'ah." mengatakan antara 700 sampai 800, banyak itu. <coughs> ya, satu sekolahan itu. Kalau kita sekolah SMP itu, Wakanu <clears throat> sebutkan walam yaktul minanisa dan tidak membunuh dari perempuan seorang pun siwa imra'atin wahidah kecuali satu orang perempuan saja wahya banana imra'atu hakam al-qurdi yaitu banana istrinya hakam al-qurdi li'anha karena terhad ala rosi khalat karena dia yang meletakkan di kepalanya kholat bin suaid roha roha yaitu apa gilingan itu kemudian membunuhnya la'anahallah Terima kasih mengatakan semoga Allah melaknat dia Ya demikian. Wakana ini disebutkan isma demikian kejadiannya. <clears throat> ya, ya ini kisos ya. Pak sebagai kisos. wakos sama amala bani kureto dibagi-bagi hartanya bani kureto alal muslimin terhadap kaum muslimin. Ya. Li rajil saham untuk orang yang jalan kaki satu bagian. Walil faris untuk yang men menaiki kuda satu asum tiga bagian. Yang naik kuda tiga bagian. Ini bagian gonima. Ya atau fight Ya demikian. Jadi ini ya gonima. Wa kana bil muslimin yauma idzin sita wa salasuna farisan. Dan kaum muslimin waktu itu ada 36 yang menaiki kuda. Walamma faragha minhum, yang dikurang sedikit. Dan ketika selesai dari urusan mereka, istajabahullah allah abd as-salih. Allah mengabulkan doanya hamba yang soleh yaitu siapa? Sa'ad bin Mu'ad tadi, pemimpin dari Bani eh, dari suku Aus tadi. Ya demikian, yang memutuskan tadi. Wadhalika annahu lama asabal jurh. Yang demikian itu ketika dia tertimpa ya luka, qala dia mengatakan, "Allahumma in kunta abqaita, ya Allah kalau engkau hidupkan aku min harbin Quraisy dari memerangi orang Quraisy, harb Quraisy ini ketika perang Ahzab. Syai'an sesuatu, fa abqani laha, maka panjang panjangkanlah aku." ini umurku. Wa in kunta rafa'tal harb, kalau engkau mengangkat peperangan bainana bainahum antara kami dengan mereka, fafjurha, maka pecahkanlah ya ini lukanya dia itu nadinya dia itu kan tadi di, di apa diikat supaya enggak darahnya keluar wala tumitni jangan kematikan aku hatta tasfiyani min bani Quraidah sampai aku merasa lega terhadap bani Quraidah sukunya dia sendiri apa sekutunya dia sendiri wa kana sallallahu alaihi wasallam qad hasama jurhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengikat lukanya ya disebutkan ini ini dikai diobat dengan apa besi panas supaya darah itu tidak mengalir. Ternyata pecah ini. Ya. <clears throat> Maka disebutkan curhau fang fajar alaih maka kemudian pecahlah ya uh, urat nadinya itu famata minhu urat nadu maka dia pun meninggal. syayahu Rasulullah Rasulullah pun mengantar jenazahnya wal muslimun dan kaum muslimin wa huwa alladhi ihtazza lahu arsyur rahman dialah yang bekerta yang bekerta yakni bergetar dengannya arsh arsh makhluk paling besar Makhluk Allah yang paling besar itu adalah arsh. Yang lebih besar daripada langit, demikian juga yang lainnya. Maka beliaulah yang ya bergoncang bergetar padanya apa arsnya Rahman farhan kenapa karena gembira dikudumi ruhi dengan datangnya ruhnya beliau radhiyallahu wardahu semoga Allah meridhonya. tidak pernah ada ars itu bergetar ya makhluk yang besar itu kecuali dengan meninggalnya saat bin Mu'ad ini waqad ustusida yauma khandaq dan telah mati syahid pada perang Khandaq, eh, Khandaq dan perang Ahzab, wa yaum Quraidah demikian juga perang Bani Quraidah ini nahwa asyarah, ini sekitar 10 orang. Radhiyallahu majma'in. Ya, amin. Ya, demikian semuanya Ibnu berkatir. selesai pembahasan apa? Perang Bani Quraidah. Sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, subhanallahi la